siapa dari kita yang bekerja dari Bani Israel yang membunuh 99 nyawa kalaupun kita ini preman kalian preman paling baru 2, 3, 10 ini 99 orang dia bunuh ini biangnya preman oh iya suatu saat orang ini sadar Dia bertanya apakah masih ada ampunan untuk pelaku tanya Tanyanya sama orang bodoh. Ahli ibadah, suka ibadah tapi bodoh dia ini. Jadi, kalau ibadah, ibadah dengan ilmu. Rajin sholat, imannya dengan ilmu. Jangan sholat, sholat, sholat, sholat, tapi tidak punya ilmu. Orang akan bingung, Masya Allah ini pakai gamis, pakai juga jenggotan, dia kali pergi ke masjid, sholatnya rajin, ternyata dia kok ditanya, Pak, ini hukumnya apa? Oh, kayak ini hukumnya ini. Ternyata salah sesat dan menyesatkan. Demikian juga ini alur ibadah ini. Ketika ditanya sama tembong pembunuh ini, apakah masa depan untukku? Ya, gak kamu ini bejat sudah. 90 orang kau bunuh, kau pengen tobat. Allah nggak akan terima tobatmu. Ya, jiwa perampok, jiwa naam pendana. Minta fatwa bukan melegakan, malah menyakitkan. Ambil kerjaannya di libat kembali kepala orang ini. Seratus genap. Kurang ajar ini. Habis seratus. Dia bunuh. Tetapi dalam hatinya masih fitrah. Masih pengen minta lagi yang lain masih belum kuat dengan jawaban ini. Karena jawaban itu kalau tidak didasari dengan ilmu memberikan keraguan. Kita bertanya kepada seseorang kemudian dia jawabkan ke ilmu dalam hati ini masih ragu. Tanya lagi, masih adakah di sini orang di muka bumi ini yang alim itu ada apa enggak? dikatakan perjinaan atau eh, sebuah desa. Di sana ada seorang alim kemudian bertanya pada mereka. Datanglah dia ke mereka. Tanya, saya sudah membunuh seratus orang. Saya ingin tahu, masih ada untuk bertaubat. Masih. Kata orang ini. Kata alim ini mengatakan masih. Jangankan seratus. Saat dunia ini kau bunuh, kau masih bisa bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi sebagai bentuk rasa tobatmu ini, buktikan. Tinggalkan semua perbuatan, sekali perbuatan. Dan bertekad untuk tidak engkau nanti. Dan engkau pergi, pergilah engkau ke desa. Sebuah desa yang di sana terdapat hamba-hamba Allah yang soleh. Beribadahlah engkau bersama mereka. Akhirnya berangkat orang ini. Karena puas dengan jawaban orang yang berilmu. Sampai tengah jalan, belum sampai desanya mati. Belum beramal, baru berjalan. Tapi sudah tobat. Datanglah dua malaikat. Rebutan. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat azab mengatakan ini bagianku. Malaikat Rahmah mengatakan tidak. Orang ini bagianku. Pembunuh ini akan saya rahmati. Malaikat tidak banyak. Enak saja engkau bahwa dia ini sudah membunuh sekian ratus orang. Seratus orang kemudian belum melakukan apa-apa. Kok engkau tidak kau bawa? Ini bagianku, saya akan lemparkan dia ke neraka. Akhirnya turunlah malaikat yang ketiga. Sebagai hakim. Sudah kalian kena ribut. Sekarang itu bakalan ukur. Jalan dia dari tempatnya dia tadi ke jalan ke desa yang tidak dia tuju. Kalau dekat dengan desa yang tidak dia tuju, ambil oleh engkau yang malah kerahmat. Tapi kalau jarak yang dia tempuh tadi dekat dengan naaf, tanah yang dilanda pergi darinya, maka ambillah engkau wahai malaikat ada. Atau yang diukur. Ternyata setelah diukur jarak menuju desa yang salah tadi lebih dekat daripada jarak untuk dia kembali ke negerinya. Akhirnya diambillah oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Dosa apapun kalau taubat akan diampuni oleh Allah SWT. Jangan Jangan mentang kan cuma kecil dosanya, cuma lihat-lihat cewek di tengah jalan kan? siapa bilang itu kecil? Tidak ada dosa kecil kalau terus besar yang lakukan setiap hari. La kabira ma'alikror, wa la kabira ma'alikifar. Tidak ada yang katakan dosa kecil kalau kalian lakukan setiap hari. Jangan pandang kecilnya dosa yang kalian lakukan, pandang siapa yang kalian maksiati Allah. Bapak kita saja kalau kita bermaksiat kita tidak akan dikasih uang. Kita nggak akan diberikan sepeda, kita nggak akan disekolahkan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Hai. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Ikhwan ibn a'azakumullah membunuh, menumpahkan darah itu dosa yang sangat besar. Yang ancaman-ancaman Allah dalam Quran sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها ككال di dalamnya وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Fajazauhu jahannam. Balasannya adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Lihat ancamannya. Jahannam, kemudian laknat, kemudian azab yang pedih. Ancaman-ancaman yang mengerikan. Kenapa kok kamu anggap enteng masalah itu? Onda itu dalam rangka jihad bisa visabilillah. Apa ada jihad mengorbankan kaum muslimin? Apa ada ajaran dalam Islam jihad dengan menumpahkan darah seorang yang masih muslim? Yang tidak kafir. Lu tapi zalim, walaupun zalim tidak halal darahnya. Tapi dia korupsi, walaupun korupsi dia tidak halal darahnya. Tapi mereka membela tauhid. Siapa yang dimaksud tauhid? Eh, penguasa. Tawud dalam tafsiran para ulama tidak seperti itu. Tawud dalam tafsiran para ulama adalah ma'ubida min dunillah. Siapa yang diibadahi selain Allah. Kalau diibadahi selain Allah seperti Fir'aun. Maka dia tawud. Kalau diibadahi selain Allah seperti syaitan. Maka dia tawud. Maka Umar bin Khattab ketika ditanya. Apa makna tawud? Kata beliau, tawud asyaitan. Sedangkan sahabat yang lain Jabir bin Abdullah menyatakan tagut adalah kuhan, dukun-dukun yang turun pada mereka, syaitan-syaitan dari kalangan jin. Tafsiran-tafsiran mereka sesuai dengan definisi tadi. Ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ikhwan ibn sedangkan para umara kita lihat dengan secara zahir bahwa mereka masih sholat mereka masih sujud di hadapan Allah. Mereka masih mengucapkan Allahu Akbar. Mereka masih mengucapkan La ilaha illallah. Mereka masih berpuasa di bulan Ramadhan. Apakah kamu anggap dia adalah sesembahan selain Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Kalian membunuh seorang mukmin, maka ancaman dari Allah adalah jahannam. Khalid dan fiha akan kekal di dalamnya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.